utusan Quraisy yakni dari utusan musyrikin Quraisy yang datang untuk meminta pada raja Najasyi agar memulangkan kaum muslimin dari Habasyah, dari negerinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di sana yang merupakan orang-orang yang hijrah ke sana pada hijrah yang pertama. Maka dua orang ini datang kepada Raja Najasyi sebagaimana biasanya mereka mendatangi raja-raja mereka berikan hadiah-hadiah dan kemudian mereka meminta permohonannya. Maka dipanggillah oleh Raja Najasyi kaum muslimin. Sampai dikatakan kepadanya bahwa orang ini adalah orang-orang yang lari dari negeri kami, dari keluarga kami, orang-orang yang sesat, menyimpang dari agama nenek moyang kami, orang yang berbeda sendiri dari masyarakatnya, dengan kalimat-kalimat seperti itu dari dua tokoh atau dua utusan Quraisy ini. Sampai dikatakan bahwa orang ini atau orang-orang yang ada di negerimu ini dari kami adalah orang-orang yang begini dan begitu sampai pada kalimat mengikuti ajaran seorang yang mengaku nabi. Mengikuti ajaran seseorang yang mengaku-ngaku nabi. Dan tidak mau mengikuti agamamu. Tidak mau pula mengikuti agama kami. Kata dua orang utusan musyrikin. Ya, ini orang-orang ini tidak mau mengikuti agama kamu wahai Raja Najasyi, tidak mau mengikuti agama Nasrani dan juga tidak mau mengikuti agama kami, agama nenek moyang kami. Ini agamanya musyrikin. Maka Raja Najasyi memanggil mereka. Aku tidak akan terima berita kalian kecuali aku melihat pula dari berita mereka. Ini aku tidak akan mengambil dari satu pihak, aku akan mendengarkan dari dua belah pihak. Sampai dipanggillah kaum muslimin. Kemudian diperintahkan untuk memilih juru bicara dan juru bicaranya adalah Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sampai pada pertanyaan, "Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai?" Kata janda Najasyi, "Apakah ada pada kalian sesuatu yang dibawa oleh nabi kalian, oleh orang yang kalian anggap sebagai nabi? Ada sesuatu?" Berkata Ja'far, "Na'am." Iya. Faqala lahu Najashi, maka berkata Najashi kepadanya, "Faqra' alayya." Bacaanlah, bacakanlah untukku. Faqara alaihi sadran min kaf ha ya ain sad. Maka dibacakanlah di awal-awal surat Maryam kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmat, rahmat rabbika abdahu Zakaria. Yang tentunya di dalamnya berisi kisah tentang Maryam, tentang Isa alaihissalam dan sebagainya. Qalat dikisahkan oleh Ummu Salamah yang membawakan riwayat kisah ini semuanya. Kata Ummu Salamah, "Fabaka wallahi an-Najasyi." Maka menangislah demi Allah Raja Najasyi mendengarkan surat Maryam. Hatta khadallat lihiyatuhu hingga basah jenggotnya. Wabakat asaqifatuhu dan menangis pula uskup-uskupnya hatta akhdallu masahifahum hingga membasahi mushaf-mushaf mereka. Yani mereka dikumpulkan oleh Raja Najasyi dan mereka sebagaimana biasanya sebagai istilahnya ahlu syura untuk diajak musyawarah maka mereka megang kitab semua megang kitab-kitab Injil mereka sampai ketika dibacakan surat Maryam menangislah Raja Najasyi dan menangis pula para uskup-uskup tadi sehingga basah Injil-Injil mereka Thumma qala lahum Najashi. Kemudian berkata lahum An-Najashi, berkata kepada mereka, "Inna hadha walladhi jaa bihi Isa la yakhruj min mishkatin wahidah." Sungguh ini yang kamu baca ini dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa sungguh dia keluar min mishkatin wahidah, keluar dari sumber yang sama. Ini isyarat ya. kalau Raja Najasyi percaya. Kalau yang dikatakan Nabi itu benar-benar Nabi dengan apa yang dibacakannya dari surat Maryam. Kemudian intaliqa fala wallahi la uslimakum ilaikum wa la yakadun. Pergilah engkau berdua, kata Raja Najasyi kepada dua utusan Quraisy tadi. Pergilah kamu berdua. Sungguh demi Allah, aku nggak akan menyerahkan mereka kepada kamu. Dan aku tidak akan memberikan mereka kepada kalian dan layakadun dan sama sekali tidak mungkin. Ketika keluar dua utusan ini, yang pertama namanya adalah Amr bin al yang kemudian nanti masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Yang kedua adalah Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Yang juga disebutkan di sini karena atqar rajulain, orang yang lebih baik dari dua orang. Keluar dua orang ini yang waktu itu masih musyrik. Amr bin Al-As dalam keadaan jengkel dan menyatakan Wallahi la atiyannahu gadan bima astasilu bihi khubara'ahum. Sungguh demi Allah, aku akan datangi besok dan aku akan ambil sampai ke akar-akarnya. Aku kembalikan semua ke keluarga-keluarganya. Ini dengan paksa. Dengan paksa. Itu tekadnya Amr bin As. Sedangkan Abdullah ibni Abi Rabi'ah lebih bijak. Berkata, La tafa'al. Jangan kamu lakukan. Fa lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna. Jangan lakukan. Sesungguhnya mereka masih punya hubungan famili dengan kita. Masih keluarga kita. Masih satu suku dengan kita. Walaupun mereka menyelisihi kita, tapi bagaimanapun juga mereka masih ada hubungan kerabat dengan kita. Jangan, jangan main kekerasan. Wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna Isa bin Maryam 'abd Sungguh aku akan beritahukan besok bahwa mereka mengatakan tentang Nabi Isa bahwa Nabi Isa itu hamba. Mereka tahu kalau kaum Nasrani sudah mulai berbicara bahwa Isa adalah anak Tuhan, jelmaan Tuhan dan seterusnya. Sehingga menurut dia pasti akan marah Raja Najasyi dan pasti akan akan marah pula uskup-uskupnya kalau kita beritahu orang-orang ini menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah budak. Abad <laughs> mananya budak. Thumma ghada alaihi minal ghadi faqala lahu ayyuhal malik. Maka datanglah keduanya kembali ke Raja Najasyi untuk yang kedua kalinya. Kemudian berkata kepadanya, ayyuhal malik, wahai tuan raja, Innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan 'aziman. Wahai tuan raja, sesungguhnya mereka berbicara tentang Isa bin Maryam dengan ucapan yang sangat kurang ajar, yang azim, yang sangat besar. Fa arsil ilaihim fas'alhum amma yaquluna fi. Silakan tanya sendiri pada mereka. Utuslah seseorang kepada mereka dan tanyakan pada mereka apa ucapan mereka tentang Isa ibni Maryam alaihi salam. Farsala ilaihim liyas'alahum anhu. Maka diutusnya seseorang memanggil mereka untuk ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dengan pertanyaan tentang Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Qalat kemudian berkata Ummu Salamah, "Walam yanzil bina mislu Sungguh belum pernah terjadi pada kami yang seperti itu sama sekali. Ketegangan-ketegangan yang terjadi. Fajtama'al qawmu Thumma qala ba'duhum li ba'd. Maka berkumpullah kaum muslimin tadi dan berbicara sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Mada taquluna fi Isa bin Maryam? Apa yang kalian akan katakan dan apa yang akan kita katakan tentang Isa bin Maryam? Idza sa'alakum anhu, kalau mereka bertanya pada kalian. Yani kaum muslimin merencanakan kita mau jawab apa ini? Kalau ditanya tentang Nabi Isa, apakah kita akan menjawab budak, hamba, atau kita akan katakan bahwasanya dia adalah Nabi, atau kita akan katakan bahwa dia adalah anak Tuhan, seperti yang mereka katakan. Kalau ternyata mereka berkata semuanya, sebagian besar mereka mengatakan, Naqulu wallahi ma Allah wa ma ja'ana kita akan katakan demi Allah persis seperti apa yang dikatakan oleh Allah yang di dalam Al-Quran dan seperti apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita kepada kita. Kainan fi dhalika ma huwa kain. Ya, ini sesuai dengan apa adanya kita sampaikan dan silakan apapun yang terjadi terjadi. Ini iman namanya. Mereka tadinya agak ragu mau jawab apa kita. Kalau jawab budak nanti takut mereka marah. Ternyata dijawab oleh sebagian mereka, tidak. Kita tidak akan menjawab selain apa yang Allah katakan dalam Quran dan selain apa yang dikatakan di dalam hadis-hadis Rasul atau kalau mereka bertemu seperti yang dikatakan oleh Nabi. Maja nabihi Yuna. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yuna dan apa yang dikatakan oleh Allah tentang Isa? Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya waj'alani ila akhir ayat. Ini Abdullah. Nabi Isa adalah Abdullah, hamba, budak, tapi bukan budaknya manusia yang rendah, bukan. Bukan hamba sahaya dimiliki oleh manusia, bukan. Tetapi yang dimaksud hamba adalah hamba Allah, milik Allah, budaknya Allah, abidan lillah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kemuliaan. Dan dikatakan Rasulullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberi kitab kata Nabi Isa dan aku dijadikan sebagai nabi. Berarti hamba Allah dan Nabi Allah yang diberi kitab. Ini jawaban kaum muslimin. Jawaban rombongan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak akan keluar dari apa kata Allah, apa kata Rasul. Falamma dakhalu alaihi qala lahum ketika mulai mereka masuk ke tempatnya Raja Najasyi, maka ditanyakan kepada mereka, "Mada taquluna fi Isa bin Maryam?" Apa yang kalian katakan tentang Nabi Isa bin Maryam? Qala Ja'far ibn Abi Talib, maka berkatalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, "Naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kami berkata, tentang Nabi Isa seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kami kepada kami. Yaqul bahwa beliau alaihi salatu wassalam berkata, "Huwa Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-adara al-butul." Bahwa Nabi kita berkata, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya dan ruh Allah dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Al-adra al-butul. yani yang tidak pernah disentuh laki-laki, yang tidak pernah menikah. Perawan. <laughs> yani dijawab dengan jawaban seperti itu. Tentunya ini adalah dari Nabi SAW. <laughs> Persis seperti ada yang apa yang ada dalam hadis-hadis yang sering kita hafal. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق ونار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه بخاري ومسلم disebutkan dalam hadis di sahihain ini kata Rasulullah SAW barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kemudian setelah itu dan bersaksi anna Isa abdallahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqa ila alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haq wan nar haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi dengan lima persaksian maka dia akan masuk jannah bagaimanapun amalannya. Ternyata di antara persaksian itu adalah persaksian tentang Nabi Isa alaihi salam bahwa dialah adalah Abdullah wa rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah maka jadilah dia. Waruhun minhu dan ruh dari Allah. Ini ruh yang Allah ciptakan, yang Allah tiupkan ke perut Maryam, maka jadilah bayi di perut Maryam tanpa nikah, tanpa disentuh laki-laki, tanpa ada proses-proses yang seperti itu. Ini dijawab oleh Jabir bin Abdul Talib dari Rasulullah SAW. Fadarab najasyi biyadihi ilal ard. Maka Raja Najasyi memukul dengan tangannya ke bumi. Kemudian menyatakan atau mengambil satu ud, ud itu ranting, ya. ranting yang kecil disebut ud, ya. seperti lidi. Ya. Sumaqam. Kemudian membawa lidi itu sambil berkata, Wallahi ada Isa bin Maryam mimma qulta hadal ud. Sungguh tidak kurang sedikit pun dari apa yang kalian katakan tentang Nabi Isa. Kecuali sebiting ini, seranting ini. Ini tidak kurang kecuali sekian atau lebih tepatnya dengan kalimat Allah ma'ada Isa bin Maryam mimma qulta hadal ud ya demi Allah tidak kurang seranting ini pun apa yang kau katakan ini juga isyarat yang lebih jelas lagi bahwa Raja Najasyi sesungguhnya percaya bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan dan bukan pula satu yang tiga, tiga yang satu. Ini isyarat bahwa beliau adalah orang yang beriman bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul. Tidak menyembah Isa bin Maryam. Sehingga Rasulullah SAW menyolatkannya ketika Raja Najasyi wafat. Fatana kharat batariqatuhu hawlahu hina qala maqa. Maka bersuaralah, lah ya. bergemuruhlah. Ya. Seperti orang yang bicara tapi banyak. Uh, begitu para batariqah, para bitriq, para uskup-uskupnya, pendeta-pendetanya, yang hadir di situ semuanya riuh. Kenapa riuh? Gelisah. Kenapa? Karena Raja Najasyi membenarkan berita dari Ja'far bin Abi Thalib atau mendengarkan berita dari orang-orang yang mereka anggap orang-orang yang bukan Nasrani. Orang-orang yang beragama dengan agama lain. Maka berkata Raja Najasyi, Wa inna khartum wallahi. Walaupun kalian riuh dengan suara-suara kalian, tetap. Idhabu fa antum syuyum bi ardi. Pergilah kalian. Sesungguhnya kalian aman di negeriku. Demikian kata Raja Najasyi kepada kaum muslimin. Kalimat syuyum itu kalimat bahasa mereka atau diriwayatkan pula dengan sin muhmalah tanpa titik sayur yang maknanya adalah aminun aman antum syayum bi ardi kalian aman di negeriku man sabbakum gharim man sabbakum gharim siapa yang mencerca kalian rugi siapa yang mencerca kalian dia akan rugi ما أحب أن لي جبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم sungguh aku tidak ingin untuk mendapat satu gunung emas dabran juga bahasa dia bahasa Najasyi yang maknanya adalah gunung dabran ma uhibbu an li dabran min dahabin sungguh aku tidak ingin kalau aku memiliki satu gunung emas karena mencerca salah seorang kalian ini walaupun dibayar segunung emas untuk mencerca salah seorang dari kaum muslimin, aku tidak akan mau. Ini Raja Najasyi. Ruddu alaihi mahadayahuma. Kembalikan hadiah-hadiah ini kepada orang berdua itu. Ini utusan musyrikin Quraisy. Fala hajata li fiha. Sungguh aku tidak butuh kepadanya. Jadi justru hadiah-hadiahnya musyrikin dikembalikan lagi dan dikatakan oleh Raja Najasyi, aku tidak butuh hadiah-hadiah kalian. Ya. Aku nggak akan menyakiti orang-orang ini. Orang-orang yang beriman bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usir ya. dua orang itu, suruh pergi. Aku tidak butuh hadiah-hadiahnya. Dan aku tidak akan menyakiti mereka. Siapa yang menyakiti mereka, maka celaka dia. Siapa yang menyakiti mereka, celaka dia. Dan aku tidak ingin walaupun aku diberi satu gunung emas untuk menyakiti mereka. Aku tidak mau. Qalat berkata lagi Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang menceritakan. Karena beliau hadir atau ada di sana ketika kejadian ini. Beliau termasuk yang hijrah ke Habasyah masih bersama suaminya ketika itu. Sebelum dengan Rasulullah SAW. Qalat berkata beliau Ummu Salamah, "Fa kharaja min 'indihi maqbuhaini mardudan 'alaihima ma jaa bihi." Maka keluarlah dua orang tadi min 'indihi dari sisi Raja Najasyi maqbuhaini dalam keadaan terhina. Mardudan 'alaihima ma jaa bihi yang dikembalikan barang-barangnya kepadanya, hadiah-hadiahnya, apa yang dia bawa dengannya. وأقمنا عنده بخير دار مع خير jar maka kami hidup kata Ummu Salamah kami di sini tentunya para muhajirin ke negeri Habasyah maka kami pun hidup setelah itu di khairi darin ma khairi jar di negeri yang terbaik bersama tetangga yang baik eh, negeri negeri baik tetangganya tetangga baik karena orang-orangnya dalam keadaan baik Alat Berkata lagi Ummu Salamah, "Fawallahi inna la ala dzalika idnazala idnazala bihi rajulun minal Habasyah yunazi'uhu fi mulkihi." Kata Ummu Salamah, "Demi Allah, inna la ala dzalik." Kami terus demikian. Ini terus dalam keadaan bahagia, tentram, aman di negeri tersebut, di negeri yang baik dengan tetangga yang baik, sampai tiba-tiba turunlah, datanglah seseorang dari negeri Habasyah yunazi'uhu fi mulkihi yang mulai merongrong kekuasaan Raja Najasyi. Ya. Karena tadi sudah gelisah mereka. Ya. Orang-orang di kerajaan gelisah ketika mendengar jawaban Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Thalib bahwa apa yang kamu katakan sungguh tidak berbeda dengan apa yang aku yakini satu ranting pun. Ya. Ini yang bikin mereka gelisah. Sehingga mulai sebagaimana di kerajaan-kerajaan lain, sebagaimana di negeri-negeri lain, kalau orang yang sudah tidak disukai oleh eh, orang di sekitarnya, mulai dirongrong. Eh, diupayakan untuk dijatuhkan, untuk diseret, eh, turun dan diganti. Fawallahi ma alimtuna hazinna haznan qat kana ashadda alaina min huznin hazannahu 'inda dhalik. Sungguh demi Allah, kami tidak pernah mengetahui diri-diri kami sedih dengan sangat seperti sedihnya ketika itu. Ketika rajanya diganti. Takhawufan an yadhar dhalika rajul ala najasyi. Kami khawatir, kami sedih, kami takut. Kalau sampai-sampai orang tadi yadhar ala najasyi berhasil mengalahkan Raja Najasyi. Yang ini merongrong tadi, sudah mulai pengikut-pengikutnya sudah mulai panas. Sehingga kami khawatir. Kami sedih karena apa? Takhawufuna. Karena kami khawatir. Anjat dzalika rajul. Khawatir orang tadi kemudian menang, unggul, dan kemudian Najasyi kalah. Fayati ya rajulun la ya'rif min haqqina kami khawatir akan datang seorang raja yang tidak mengenali hak-hak kami. Maka Najasyi ya'rif minna. Apa yang diketahui oleh Raja Najasyi. Ini khawatirnya kaum muslimin. Kalau sampai datang raja nanti yang menggantikan Raja Najasyi. Orang yang tidak mengenali hak-hak kami. Sebagaimana Raja Najasyi. Ya. Wasara ilaihin Najasyi wa bainahuma ardun nil. Ya. Faqala ashabu Rasulullah SAW man rajulun yakhruj hatta yahdur waqi'atul qawm. Maka berjalanlah ilaihin Najasyi. Najasyi berjalan kepada mereka. Wabainahuma 'ardun mil Di antara keduanya ada sungai Nil. Faqala ashabu Rasulullah SAW. Man rajulun Yakhruj hatta yuhdir waqi'atul qaum. Siapa di antara kalian eh. yang bisa mendatangi ke sana, menyelidiki apa yang terjadi di sana? Eh. Tsumma ya'tina bil khabar. Kemudian bawa beritanya kepada kami. Yani di antara kaum muslimin diminta satu orang untuk membawa berita dari sana. Eh apa yang terjadi di antara kericuhan-kericuhan di kerajaan tersebut. <laughs> Maka berkata Zubair ibn al Awam. Kata Zubair al Awam radhiyallahu taala anhu, "Ana saya yang akan datang sana." Qalu mereka berkata, "Fa anta." Kalau gitu engkau. Wa kana min al qaum sinnan. Waktu itu Zubair al Awam adalah yang paling muda umurnya. Yang paling muda umurnya. Fadafahu lahu kerbatan faj'alaha fi sadrihi. <laughs> Maka dia <laughs> meniupkan kerbatan kerbah itu tempat minum tapi dari kulit. <laughs> Ditiup dengan angin. Kemudian dimasukkan ke dadanya. Summa sabaha alaiha hatta kharaja ila nahiyat anni. Kemudian berenang. Ya. Jadi sudah ada pelampung ketika itu. Pakai apa pelampungnya? Pakai kerbah. Air minum yang dari kulit. Ya. Ditiup, kemudian ditutup sumbatnya, dimasukkan ke dadanya, kemudian berenang. Sehingga dia bisa berenang dengan ringan. Ya. Nyebrang, menyeberangi sungai tadi. Summa sabaha alaiha hatta kharaja ila nahiyatin Nil. Hingga dia berada di seberang sungai ini hatta biha multaqal qaum hingga dia bertemu rombongan manusia tsumman talaqa hatta hadaruhum terus dia berjalan hingga hadir di tengah-tengah mereka menyelinap di tengah-tengah masyarakat yang sedang ribut ya, ya kurang lebih lah seperti keributan sekarang kalau demonstrasi demonstrasi ya. turun turun turun pokoknya raja harus turun Enam. Ya. Khulubina'azakumullah qalat fada'awna Allah linnajashi bidduhuri ala aduwihi. Qalat berkata Ummu Salamah menceritakan selanjutnya. fada'awna Allah. Maka kami pun berdoa kepada Allah. Linnajashi. Untuk Raja Najasyi. Bidduhuri ala aduwihi. Ah, kami berdoa untuk Raja Najasyi. Semoga dia zahir. Semoga dia menang melawan musuhnya. Wa tamkin lahu fi biladih dan mantap terus di negerinya. Wallahi inna la ala dzalika mutawaqqi'una lima huwa kain. Dan sungguh demi Allah, kami dalam keadaan demikian. Mutawaqqi'una lima huwa kain. Kami yatawaqqa', yatawaqqa' itu menebak-nebak, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Mutawaqqi'una lima huwa kain. Kami menebak-nebak apa yang akan terjadi. Kalau begini, apa yang terjadi? Kalau begitu, apa yang terjadi? Itola Azubair zubair wa huwa yas'a. Tiba-tiba datanglah Zubair. Dari seberang dengan membawa berita. Falama'a bi thawbihi wa huwa yaqul. Dalam keadaan dia bajunya basah kuyup sehingga berkilau karena pantulan cahaya. Dia berkata, "Ala abshiru faqad dhafira an-najasyi." Ketahuilah, ya. gembiralah kalian sesungguhnya Raja Najasyi menang. Ya. Wa ahlakallahu aduwahu dan Allah membinasakan musuh-musuhnya. Wa makkana lahu fi biladih dan dia tetap mantap di negerinya. Wastausaqa alaihi amrul habasyah. Istausaqa maknanya ijtama'a. Maka setelah itu ijtama'a alaihi amrul habasyah. Kembali bersatu masyarakat Habasyah di bawah pimpinan Raja Najasyi. Fakunna indahu fi khairi manzilin. Maka kami di sisinya, di sisi Raja Najasyi di negerinya, di khairi manzilin, di tempat sebaik-baik tempat. Hatta qadimna ala Rasulullah SAW alaihi wasallam wa huwa bi Makkah hingga kami menemui Rasulullah SAW ketika beliau di Makkah. Qul inna muslimin yang saya hormati, ini kisah Raja Najasyi yang pertama. Tetapi di sini tidak nukilkan kisah yang berikutnya. Yang ketika Raja Najasyi dalam keadaan dirongrong kembali yang kedua kalinya dan kemudian dia berpesan kepada kaum muslimin. Siap kamu di pantai semuanya. Siapkan kapal-kapal dan siapkan perbekalan, siapkan pergi. Kalau ternyata kami kalah, pergilah kalian. Kalau kami menang, kembali kalian.